Mata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. Jawablah, ke rumah. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umar, aku minta jawab dengan kejujuran. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu. Karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Cerita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Jika yang diamati adalah gunung yang akan meletus, siapapun mempunyai kepedulian besar terhadap peristiwa itu Aditawang Alun. Karena membahayakan jiwa orang banyak, rasanya tidak. Dan aku kira bukan itu yang dimaksud oleh ayah. Tentu bukan gunung yang sebenarnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti diolah oleh Agung Bahrodi didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Ajang Canda Birawa Dalam seri ke-633 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Billy Burhan sebagai Panengger, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Gawin, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. seekor kuda telah meninggalkan istana. Di gerbang diantar dengan penghormatan penuh oleh para prajurit yang melakukan tugas kawal istana. Sementara itu, di posari yang ditinggal oleh rajanya sedang menerima senopati bawahannya. sekarang telah menjadi seorang raja, tuanku. Ah, jangan bercanda kau, Panengger. Hmm? Kau telah memegang layang kekancingan dari Sri Baginda untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan kekuasaan penuh dari Sri Baginda. <laughs> Kakang tidak ubahnya adalah raja itu sendiri, Kakang. Oh. <laughs> Apa aku harus Triwikrama pada saat seperti ini, Panunggal? Triwikrama bagaimana, Kakang? mumpung aku mendapat limpahan kekuasaan yang luar biasa dari si Baginda, aku akan menggunakan sebuah ajian yang sangat dahsyat, yaitu Aji Mumpung. <laughs> Mengapa tidak kau gunakan ajian itu, Kakang Senopati Deposari? Oh, hmm? kan. <laughs> Boleh aku mengetahui untuk kepentingan apakah Sri Baginda pergi ke Padang Karautan itu, Kakang Deposari? Kau pernah pergi ke tempat itu? Eh, <laughs> aku tidak mempunyai keberanian memasuki tempat itu. Karena dihuni oleh gerombolan ular berbisa yang bersembunyi di antara ilalang liar yang tumbuh di sana. Tetapi aku pernah melewati tepiannya. Tampaknya, Tuanku Sri Rajasa itu sedang berusaha mengenang dan menelusuri masa silamnya. Apa maksudmu, Kakang? Ken Arok di masa itu Pernah mengguncang ketentraman Kediri sebagai perampok budiman berkuda putih. Hmm. Namun juga dengan sebuah sebutan yang menggetarkan. Singa liar dari Padang Karautan. Nah, kau pernah mendengar nama itu bukan? <laughs> hmm, kalau begitu, boleh dikata Sri Baginda sedang menengok kampung halamannya, kakek. <laughs> Bukankah kau sedang tidak bertugas pada malam ini, Adi Panengger? Hmm. Apa yang akan kau lakukan di istana? Di Wismaku ada seorang tamu yang sebenarnya ingin bertemu denganmu, Kakang. Siapa? Brahmana Loh Gawe. Raut wajah Senopati Tiposari nampak berubah. Gambaran dari rasa kagetnya sudah lama sekali Diposari tidak bertemu dengan Brahmana Loh Gawe. Bahkan pernah bertanya-tanya berada di mana Brahmana Loh Gawe saat itu. Sekarang Panangger mengatakan Brahmana Loh Gawe ingin bertemu dengannya. ini berada di rumahmu? Iya. Oh. Kapan Brahmana Logawi itu datang? Sudah tiga hari ini, Kakang. Hmm. Eh, kenapa kamu menceritakannya sekarang kepadaku? <laughs> ini permintaan Brahmana Logawe sendiri. Brahmana Logawe itu meminta agar kedatangannya di Singasari tidak aku ceritakan kepada siapapun. Sekarang aku menceritakan kepada Kakang karena Brahmana Logawe telah memintanya. Hmm, baiklah, baiklah. Aku akan menyelesaikan beberapa hal lebih dulu. Kau tunggu sebentar ya. Baik. dikerjakan oleh Senopati Diposari, yaitu membagi-bagikan tugas serta memberikan pengarahan kepada beberapa senopati muda dan lurah prajurit untuk menjaga ketentraman istana. Anuger tidak harus menunggu terlampau lama, karena sebentar kemudian Diposari telah selesai. Aku Bapak, aku terima anak mas. Kedatangan Bapak Brahmana Logawe benar-benar mewujudkan saya. Hampir setahun lamanya, saya tidak berjumpa dengan Bapak. Mulai dari saat peperangan Kediri dan Singasari Sur. Kemana saja Bapak Brahmana pergi? Jajah deso milangkori anak mas. Kaki ini terus mengajak berjalan dan berjalan menjelajah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, berputar-putar seperti tidak mengenal arah, hingga kemudian telah kembali ke Tumapel yang telah mekar menjadi besar dan disebut Singasari. Nah, bagaimanakah keadaan anak Mas Tiposari selama ini? Berkat tangis pangistu Bapak Brahmana Logawi, aku berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apa. Oh, syukurlah anak Mas. Yang membuat aku berdebar-debar adalah kedatangan Bapak Brahmana di Singasari. Apalagi Bapak Brahmana berkenan memanggilku. Tentu Bapak akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Yang kau bayangkan terbalik, anak mas. Justru akulah yang membutuhkan keterangan-keterangan dari anak mas di Posari. Pada suatu waktu di masa silam, aku pernah membimbingkan Arok Akulah yang telah membawanya dari perampok liar yang mengganggu ketentraman banyak orang untuk mengabdi pada aku Tunggul Ametung. Namun, perkembangannya membuatku terkesima dan rasa-rasanya sulit mempercayainya. Ken Arok itu benar-benar seorang pemuda yang luar biasa. Hanya seorang manusia yang kasih kalau Wisan yang mampu menggapai sana tertinggi seperti itu. Namun, sebagai orang yang mengenal siapa Ken Arok itu dengan baik, aku tetap saja menyimpan kecemasan. Aku bisa mengerti, Bapak. Kemana Sri Bagina itu perginya? Oh, Bapak Brahmana melihatnya? Aku sedang berada di halaman alun-alun ketika Sri Bagina itu pergi. Sri Baginda, ke Padang Karautan, Bapak. Padang Karautan? Benar, Bapak. Hmm. Aku mengenal tempat itu. Di sanalah dulu Ken Arok bertapa, melakukan laku prihatin yang kemudian menyebabkan ia menerima wahyu. Sri Baginda tidak menceritakan apa keperluannya kepada anak mas? Tidak, Bapak Brahmana. Menarik sekali. Uh, barangkali Bapak Brahmana justru mempunyai gambaran apa yang kira-kira dilakukan Sri Baginda di tempat itu. Aku tidak tahu anak mas. Meski firasatku mengatakan Sri Baginda tentu akan melakukan mesubrata di tempat itu. Ah, entah keinginan apa yang terkandung dengan mesubrata yang kali ini dilakukannya. Tentu bukan karena ia ingin menjadi raja. Karena keinginan itu telah berhasil diraihnya. Kamu ten mana yang belum diraih oleh Sri Baginda? Apalah arti kamukten itu jika di dalam hati Sri Baginda bersarang biang keresahan? Biang keresahan apakah yang anak Mas Panangger maksud? Aku sekedar menduga-duga Bapak Brahmana Logawe. Akan tetapi mungkin Kakang Senopati Deposari bisa menjelaskan kepada Bapak Brahmana. Hmm. Bagaimana anak Mas Senopati Deposari? Sebenarnya lah Panembahan. Sri Baginda saat ini sedang bingung bagaimana caranya memisahkan diri dari Kris Empu Gandring itu. Memisahkan diri dari Kris Empu Gandring? serasa tidak ingin kehilangan satu kalimat pun dari mulut Senopati Diposari. Brahmanaloh gawe manggut-manggut, mata tua itu terpejam untuk beberapa saat lamanya. Baginda merasa resah karena dibayang-bayangi kutukan. Aku pernah tidak habis berpikir, mengapa si Baginda sampai harus memerintahkan kepada aku dan Kakang Rudo Bondo untuk melarung keris itu ke Gunung Keluh. <laughs> Kutukan. Hmm, barangkali Bapak justru telah mengetahui isi dari kutukan itu, Bapak. Iya, berawal dari sebuah kejadian langka sebuah gejala alam yang paling aneh. Beberapa tahun yang lalu, terjadi sebuah bencana di suatu tempat yang disebut Teluk Pangpang atau Semenanjung Sembulungan yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini. Sebuah bintang jatuh. Bintang? Iya. Bintang yang berada di langit itu, Bapak Brahmana? Benar, anak mas. Orang menyebutnya lintang alihan. Bintang yang jatuh itu biasanya tidak bersisa ketika menyentuh bumi. Karena sudah terbakar habis saat di udara. Akan tetapi, bintang jatuh itu masih menyisakan bongkahan. Benda itulah yang menimbulkan malapetaka yang sangat mengerikan. Kabut yang muncul dari bongkahan logam itu meminta banyak korban bukan hanya manusia, akan tetapi juga binatang. Anak mas Maskan Arok dibantu oleh seorang sahabatnya yang bernama Suara, Serta ada di antaranya adalah Empu Gandring dan kawan-kawan. Telah berhasil menguasai bongkahan logam itu. Nah, benda itulah yang kemudian oleh Ken Arok diserahkan kepada Empu Gandring untuk diraut menjadi sebuah keris. Menurut ceritanya, Ken Arok yang tidak telaten dengan kelambanan Empu Gandring membunuh Empu itu dengan keris buatannya yang belum selesai. Empu Gandring mati penasaran. Namun, sebelum kematiannya, Empu Gandring sempat menjatuhkan kutukan. Apa kutukan itu, Bapak? Keris itu akan balas membunuhnya. Itu salah satu di antaranya. Di samping keris itu masih akan merenggut tujuh nyawa yang lain. Di antaranya adalah anak keturunannya sendiri. menanyakan hal itu kepada sang penempahan Dwipayana di kaki Gunung Gangsir tidak mendapatkan jawaban. Nampak manggut-manggut. Namun keresahannya mempuncah. Sedangkan Senopati Panengger nampak merenungkan sesuatu. Jika demikian Bapak Luh Gawe, apakah itu berarti kepergian Sri Baginda ke Padang Karautan kali ini adalah dalam usahanya untuk membebaskan diri dari bayang-bayang kutukan itu? Itu salah satu kemungkinan dari sekian banyak kemungkinan, anak mas. Nanti aku akan mencoba melihatnya dari dekat. Hmm, maksud Bapak, Bapak akan pergi ke Padang Karautan itu pula? Iya. Aku akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok di sana. Ah. Betapa suramnya masa depan Singasari. Seolah mendung yang tebal memayunginya. Yang sewaktu-waktu akan menumpahkan perhara, lahar, dan banjir bandang. Bapak Brahmana Lokawi, hmm. jika benar kutukan itu tidak akan terhindarkan, jika benar yang akan mati di tikam keris itu adalah anak keturunannya, apakah itu akan berarti anak keturunan Sri Baginda akan saling berbunuh? Berbunuh. Apakah itu bukan karena perebutan tahta? Kita belum mengetahuinya, anak mas. Kita baru mengetahui setelah peristiwanya terjadi. Putra Sri Baginda adalah Tojaya Putra tirinya adalah tuanku Pangeran Pati Anusapati. Jaga Dewa Batara. Uh, anak Mas Senopati Diposari. Bagaimana Bapak? Apakah aku bisa mendapat izin dari anak Mas Diposari untuk menghadap Tuan Putri Kendedes? Bapak akan menghadap Tuan Putri Kendedes? Iya. Jika anak Mas tidak keberatan, namun kalau anak mas keberatan, ya aku tidak akan memaksakan diri. Bapak salah. Yang berhak mengucapkan keberatan atau tidak, itu bukan aku. Akan tetapi Tuan Putri Kendedes. Aku akan menyampaikan keinginan Bapak untuk menghadap. Namun, aku tidak berani mengatakan atau memastikan. Apakah Tuan Putri pasti bersedia memberikan waktunya? Besok aku akan menyampaikannya, Papa. Oh, terima kasih anak Mas. sedang aman. Senopati Diposari nampak menghela napas panjang. Cerita tentang kutukan itu benar-benar menghantuinya. Senopati Diposari seolah telah membayangkan Singasari nantinya akan diwarnai oleh pertikaian dan pertumpahan darah. Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Sari menyampaikan permohonan Brahmana Loh Gawe kepada Ken Tuan Putri. Hamba menyampaikan sebuah permohonan yang harus hamba aturkan kepada Tuan Putri. Permohonan apa yang kau kehendaki Senopati di Posari? Ampun Tuan Putri. Bukan hamba yang mempunyai permohonan itu. Uh, siapa? Bapak Brahmana Lokawe. Bapak Brahmana Lokawe? Hamba Tuan Putri. Apa yang dikehendaki Bapak Lokawe? Jika Tuan Putri berkenan menerimanya, Bapak Brahmana Lokawi mengajukan permohonan untuk menghadap. Dengan senang hati, tentu aku perkenankan Kakang Diposari. Jika demikian, hamba mohon diri Tuan Putri. Hamba akan menjemput Bapak Brahmana Logawi yang pada saat ini telah berada di halaman pagelaran Tuan Putri. Silakan Senopati. Diposario mempunyai beberapa kewajiban yang harus segera ditangani, meninggalkan puri keputran Gandedes menuju istana. Ketajaman mata hati Brahmana Lohkawe lagi-lagi melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada Gandedes, sebuah teja yang seolah-olah tidak dimiliki oleh sembarang orang. Sebuah kehormatan yang tiada terkira, Papa. Pada hari ini, Papa berkenan mengunjungi aku. Hamba Tuan Putri. Sebaliknya juga, sebuah kehormatan yang tidak terkira. Karena Tuan Putri berkenan menerima permohonan hamba untuk menghadap. Aku merasa aku masih tetap King Detes yang berasal dari Panawijen, Papa yang akan menerima dengan senang hati siapapun yang ingin bertemu denganku. Aku merasa sedih dan kehilangan sesuatu. Karena dengan aku tinggal di istana ini, tatanan atau aturan yang berlaku telah membelenggu kebebasanku. Hamba, Tuan Putri. Hamba mengerti. Akan tetapi hamba seperti tidak sabar lagi untuk mengetahui menilik teja yang bersinar di wajah Tuan Putri. Apakah Tuan Putri pada saat ini sedang bini? Papa mengira aku sedang hamil. Hamba Tuan Putri. Berkahilah aku, Papa Brahmana. Pada saat ini, aku memang sedang hamil. Ya, mungkin sudah tiga bulan, Papa. Jagat Dewa Batara. Yang Maha Agung telah memberikan anugerah kepada Tuan Putri Hamba ikut berdoa. Semoga Karahayon selalu memayungi Tuan Putri yang sedang mengemban tugas mulia. Dharma seorang istri. Terima kasih, Bapak. Akan tetapi, apakah kehamilan Tuan Putri ini sudah diumumkan kepada segenap para kawula? Belum, Bapak. Oh, Sri Baginda belum mengetahui. Sri Baginda sudah mengetahui dan kalangan yang sangat terbatas. Kehamilan dan saat-saat menjelang melahirkan adalah waktu yang membuat siapapun tegang. Akan tetapi, Tuan Putri Kendedes telah memiliki pengalaman dengan melahirkan Pangeran Pati Adusapati. Selebihnya, kehamilan dan melahirkan adalah kebahagiaan yang tiada taranya. Dan hanya bisa dirasakan oleh kaum wanita. Meskipun untuk itu, sering dengan sebuah pengorbanan yang besar, kematian, banyak perempuan yang meninggal karena tugas yang Bapak sebut membuat wanita bahagia itu. hal yang ringan hingga kemudian meningkat dan sampailah saatnya kedatangan hamba ini membawa sebuah pesan dari Panembahan Dwi Payana yang harus hamba sampaikan kepada Tuan Putri. Bapak Logawi baru saja dari Padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Gangsir itu. Benar, Tuan Putri. Pesan apakah yang Bapak bawa untukku? Uh, sebenarnya, pesan itu berupa kesimpulan pembicaraan hamba dengan Panembahan Dwi Payana yang dibayangi kecemasan atas masa depan Tuan Putri atau masa depan putra-putra Tuan Putri serta menyangkut masa depan Singasari. Kesimpulan apakah itu Bapak Lokawe? Tentang keris Empu Gandring. Kenapa dengan benda itu? Bukankah itu hanya sebuah benda? Seyogianya Tuan Putri mengamankannya. Mengapa, Bapak? sulit untuk menerangkannya Tuan Putri. Namun keris itu memang mempunyai pengaruh dan kekuatan yang buruk. Keris itu secara halus mengendalikan tindak tanduk Sri Baginda. Di samping benda itu akan menjadi bayang-bayang buruk di masa yang akan datang. Nah, itulah sebabnya Tuan Putri harus mengamankannya. Harus aku terjemahkan dengan cara bagaimana yang Bapak sebut mengamankan itu. Apakah aku harus mencurinya? Aku harus menyimpannya? Atau bagaimana, Bapak? Kalau aku harus mencurinya, aku tidak mau. Aku tidak pernah melakukan perbuatan yang seperti itu. Kalau aku mencuri benda itu, maka akibatnya akan buruk. Baginda tentu akan marah. Dan orang-orang yang tidak bersalah para prajurit yang bertugas mengamankan gedung pusaka, mereka akan dihukum oleh Sri Baginda. Oh, aku tidak mau, Bapak. Tuan Putri tidak harus menerjemahkannya dengan mencuri benda itu. Akan tetapi dengan cara yang lain. Tuan Putri bisa memintanya terus terang kepada Sri Baginda. Baik, Bapak. Namun, bagaimana dengan aku? Apakah keris itu tidak akan berpengaruh buruk terhadapku? Tuan Putri adalah perempuan pinilih. Bukan sembarang wanita. Nah, menurut hamba, pengaruh buruk keris itu tidak akan mampu menjamah Tuan Putri. Baik, Bapak Brahmana Lokawi. Aku akan mencobanya. Aku harus menunggu Sri Pakinda kembali dari Padang Karautan. Namun Tuan Putri harus benar-benar memperhatikan kesimpulan itu. Tuan Putri harus berhasil mengamankan benda itu. Bahkan ibaratnya, bagaimanapun caranya. Temposari dan anak Mas Senopati Panangga. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku minta anak Mas berdua menjawab sejujurnya. Silakan Bapak Brahmana Lokawi. Di antara kedua istri Sri Baginda itu, yaitu Ken Umang dan Ken Dedes, kepada siapakah anak Mas memihak? Dengan mantap aku memihak Bapak. Meskipun yang namanya memihak itu menyiratkan sesuatu yang kurang adil. Aku memihak kepada Tuan Putri Kendedes. Lalu bagaimana dengan anak Mas Senopati Panenggar? Sama halnya dengan kakang Senopati Diposari, Bapak. Hmm. Aku memihak Tuan Putri Kendedes. Aku ingin menggali alasannya. Mengapa anak Mas Senopati Panengger memihak Tuan Putri Kendedes? <clears throat> Hmm, dari perilaku sehari-hari, Tuan Putri Kendedes adalah seorang perempuan yang sabar dan cenderung mengalah. Hmm. Hati Tuan Putri Kendedes bersih. Sungguh bertolak belakang dengan Tuan Putri Ken Umang. Tak terhitung jika kita menghitung kekurangan dan keburukannya. Usahanya menyingkirkan Pangeran Pati baik dengan meracuni melalui makanan serta menggunakan bantuan tukang teluh. Benar-benar keterlaluan. Tidak hanya aku, Bapak. Bahkan aku kira hampir semua orang di Singasari ini tentu condong memilih Tuan Putri Kendedes. Lalu alasan yang anak Mas Diposari pergunakan apa? Selain hal-hal yang disebutkan oleh Adi Pandengkar itu, Bapak. Latar belakang dari Tuan Putri Ken Umang itu tidak menyejukkan hati, tidak bersih. Uh, Bapak sendiri tentu juga memihak kepada Tuan Putri Kendedes, kan? Hmm. Memihak adalah suatu hal yang membuatku merasa risih, anak mas. Sebagaimana menilai kekurangan dan keburukan orang. Akan tetapi, ada alasan yang sangat mendasar kalau aku mengiyakan apa yang anak mas katakan itu. Aku memihak bukan kepada Ken Umang atau Ken Dedes. Akan tetapi kepada di antara istri Sri Baginda itu yang membawa pertanda gaib. Pertanda khusus untuk orang yang kewahyun. Dan orang yang membawa pertanda gaib itu adalah Tuan Putri Ken Dedes. Tuan Putri Ken Dedeslah yang ditakdirkan oleh dewata Agung. Andai kata pertanda gaib itu terlihat pada Tuan Putri Ken Umang, maka meski Tuan Putri Ken Umang berwatak jahat, tidak bisa dicegah. Tuan Putri Ken Umanglah yang akan melahirkan raja-raja yang tangkar tumangkar, turun temurun. Senopati Panengger berdesir. Senopati Panengger teringat pada apa yang pernah disaksikannya di padepokan Dandang Kandaga ketika guncang jiwanya meluap. Dari petisnya muncul cahaya berpendar, cahaya yang membuatkan Arok lari ketakutan. Di padepokan Dandang Kandaga, ketika Tuan Putri mengalami tekanan batin, dari betisnya muncul cahaya berpendar yang membuat Sri Baginda lari ketakutan. Benar itukah Bapak? Benar anak mas. Itu adalah pertanda yang dimiliki oleh Tuan Putri Kandedes jauh ketika Tuan Putri Kandedes itu masih seorang gadis. Seorang sahabatku yaitu Brahmana Brahmacari, meramalkan kepada Tuan Putri Kendedes akan menggapai puncak tertinggi mendampingi raja yang akan menggelar kekuasaan di tanah Jawa ini. Hmm. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri Ken Umang? Tuan Putri Ken Umang tidak lebih dari manusia kebanyakan anak Mas Senopati. Ya, baiklah anak Mas berdua. Aku telah mengutarakan alasan yang paling utama. Mengapa anak mas berdua sebaiknya memihak Tuan Putri Kendetes. Hal lain yang harus mendapatkan perhatian adalah keris empu gandring. Bagaimana dengan keris itu, Bapak? Tentu saja kita berharap jangan sampai keris itu jatuh ke tangan Ken Umar. Aku telah menyampaikan kepada Tuan Putri Ken untuk mengamankan keris itu. Bagaimana caranya, Bapak? Keris itu telah dilarung. Namun keris itu kembali. Keris itu akan dilebur melalui kemampuan seorang pandai besi, empuk keris, yang bernama Porosoro. Namun keris itu juga kembali. Apa yang anak mas katakan itu tidak menutup kemungkinan siapapun menjadi liar karena memegangnya anak mas. Aku berharap Tuan Putri Ken Dedes yang berhati bersih, yang ketempatan wahyu itu akan mampu menguasai keris yang mengerikan itu. Hmm. Sudah tengah malam anak. Sekarang izinkanlah aku minta diri. Aku akan melanjutkan perjalanan lagi. Apa yang dilakukan Ken Arok bekas asuhanku itu membuat aku penasaran. Aku ingin melihat apa yang diperbuatnya di padang karautan. Padang karautan itu jauh sekali, Bapak. Hampir mendekati Kediri. Kalau Bapak bersedia, Bapak bisa membawa kudaku. Terima kasih, anak mas. Akan tetapi aku tidak biasa berkuda, anak mas. Jika aku berkuda, mungkin aku akan terpelanting jatuh. Ah, biarlah aku berjalan saja. Jarak yang sejauh manapun, jika ditempuh meski dengan berjalan, makin lama akan semakin dekat. Jarak yang dekat tidak akan kita capai kalau kita tidak mau berinsut. Bukankah demikian anak mas? Para pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.